Bismillahirrahmanirrahim. Pada Fawatih suar Hayun Tahur baca apa? Marilah fotokopi yang yang kayak gini. Banyak fotokopi? Sudah banyak fotokopi belum kemarin? Kodasnya sudah ada itu. Ya bisa fotokopi aslinya itu. Nah. KKN masih punya apa enggak? Masih itu aja dipakai enggak apa-apa. Dibaca imalah. Imalah kecuali pada apa kembali pada kaf ya ain sad yang dibaca imalah bagian apanya? Y-nya saja, ya-nya. H-nya tidak. Berikutnya ar-riba wadduha. riba dan ad-duha haitsu waqa'a, semua tempat. Walaupun itu aslinya wawu, riba, ribawan misalnya. Itu berikutnya. Riba. Demikian pula huma di dalam surah Al-Isra. aukile huma. Kemudian awakhir pada akhir Toha wan Najm saudara situ. Close tidak apa-apa. Awakhir ay Toha yaitu ayat-ayat di surah Toha bagian akhir yang alifnya tertulis dengan ya. Toha An-Najm Al-Ma'arij Al-Qiyamah An-Nazi'at Abasa Kau ulang kembali Toha An-Najm Ma'arij Al-Qiyamah An-Nazi'at An Abasa Al-Lail duha Wal-Alaq Nah, ini butuh kembali aja, di butuh kembali, nah diserahkan koperasi. Itunya, ya biar punya teorinya. Ini nanti tinggal nulis kalimat Eh, sini. Ini risalah sudah ya, terkumpul ini ada kira kolun, ada Hamzah, ada banyak. Ada Syu'bah, ada Asim. Ini perlu kembali. Ini Hamzah ini kiraannya sangat banyak. Jadi agak rumit nih. yang sudah mencakup qiraah yang tujuh. Pada usul ini sudah mencakup qiraah yang tujuh. Dan kalian minimal kopi ini. Fotokopi kembali. Ini berapa ini harganya? 3000, 4000. 3000. Belajar butuh duit ya enggak? Ya untuk jajan aja. Ya. Demikian pula kalimat ahya. Kalimat ahya yang didahului oleh summa atau fa. Summa ahye misalnya au fa ahye dan juga wawu di surah An-Najm saja. Seperti Summa amata wa ahyi. Kita ulang ahya dibaca imalah. Jika didahului oleh summa dan fa. Summa ataupun fa. Kalau wawu hanya sebatas di surah apa? An-Najm. Ini kelihatannya kalau nah itu saya tidak bisa nulis ini. Menyelam fotokopi minimal. Nah. nah. sekarang kita bacakan lagi kembali. Lihat ya, surah Al-Fatihahnya diulang kembali. Isti'adzah langsung alhamdulillah. atau bismillah juga tidak apa-apa di sini karena permulaan. Kalau di antara dua surah itu baru tidak ada basmalah. Kita baca bersama-sama dari isti'adzah, basmalah dan seterusnya. Surah Al-Fatihah mulai. A'udzu Masih ada yang him alaihum diulang. Coba buka surah Al-Lail. sini banyak imalah di surah Al-Lail. Demikian pula pada Syamsi wa Duhaha. Tapi kalau untuk Syamsi wa Duhaha ada pengecualian yaitu ayat 2 ayat ke-6. Wal qamar ida talaha tetap wal ardi ida wal ard wal ard wa ma tahaha tetap Kita ulang kembali. Isra as-sams wal lail. Demikian pula duha. Ada pengecualian. Pengecualian yang pertama pada ayat kedua di surah asy idza talaha tetap. Yang kedua, ayat yang keenam, wal ardi wa ma tuhaha. Adapun di surah Ad-Duha pengecualiannya wal laili ayat 2 walaili ida saja tetap yang lain imalah itu kalau terakhirnya tertulis dengan ya untuk hukum roknya sama dengan kiraah hafaz nah. jadi lebih teorinya lebih sulit Hamzah daripada waris teorinya Eh, prakteknya sebenarnya lebih mudah Hamzah. Tapi kita baca sama-sama wasyamsi wa duhiha sama-sama والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها kita wa bila kunna sekali lagi idgham bila guna di situ khusus wawu dan ya wa nafsi wa ma sawiha ulang فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها khusus خصوص Wa qad khiba man دسيها setelahnya itu rom. idgham kallama samud bi taghwiha إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ilaihim dibaca hum semua kita ulang فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبها Baik, diulang dari awal. Langsung wasyamsi sama-sama. lupa toha tetap di situ. Nah, terusnya. kebablasan. Nah, setiap sukun setelahnya itu hamzah koto disakta. Nah, setiap sukun mat. Nah. Berikutnya والليل إذا يغشى والنهار إذا Ketiga ada dua, ada dua baca. Zakar walun. atau wa ma khalaqa wal um. say إنكم لشتى فأما طي واتقي فسنيسره للعسر ومن يعنه ماله إذا تردي علينا للهدى وإلى الآخرة Jadi kalau berhenti ada dua bacaan. Kalau terus satu bacaan kedua wa inna lana akhirati wal sama-sama فأنذرتك نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقى atau la yasliha illal asqi الذي كذب وتولى وسيجنب جنبها الأتقي الذي يؤتي مكه وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغ وجه ربه الأعلى أتوا إلى وجه ربه الأعلى ale jadi prakteknya lebih apa? Kira waras. Nah, waras harus mikirkan hamzah. Harus mikirkan yang tebal. Kos. teorinya jauh lebih sulit teori. Prakteknya lebih mudah. Tawilah enggak? Ooh.